بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para ikhwan para akhwat, para hadirin dan para hadirat. Sebelumnya yang saya muliakan ya, tuan-tuan guru di sini, guru-guru saya, senior-senior saya. Wallahi sebenarnya jujur bukan mujamalah. Saya begitu sungkannya bicara di sini. Anda nggak pernah bayangkan sebesar ini masjid antum, sebegini banyak orangnya, dan yang tidak anda bayangkan di samping <laughs> anda ada Ustaz Mizan, samping anak ada Ustaz Muslim, Ustaz Usni. Subhanallah. Sebenarnya wallahi anak nggak layak di sini untuk duduk memberikan kepada antum kajian-kajian. Mereka-mereka lebih layak. Mana saya? Saya Muslim. Ah, Sofian. Tapi <laughs> Tapi ikhwati rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan insyaallah malam hari ini ya kita bermohon kepada Allah Jalla wa ala Semoga Allah memudahkan kita dan mengambil manfaat daripada apa-apa yang kita dengar dan sesungguhnya materi yang kita sampaikan pada malam hari ini bukanlah materi yang baru, dia hanyalah mengulang-ulang kaji saja. Nggak ada yang baru padanya. Dan ana yakin dengan hakul yakin antum-antum pun telah mengetahuinya. Tapi tidaklah salah jika kita mengulang-ulang kaji. Tidak salah jika kita mengulang-ulangi Kaji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama ini sebenarnya agama kita itu bertumpu pada dua perkara. Bertumpu pada sabar dan syukur kalaulah mau kita simpulkan agama ini yang begitu banyak padanya syariat-syariat, perintah-perintah, larangan-larangan, maka semuanya bertumpu pada sabar dan syukur. Subhanallah. Dan materi kita malam hari ini akan membahas tentang sabar. Ikhwati rahimakumullah. Apa itu sabar? Setiap orang selalu mengatakan saya bersabar insya Allah. Sabar dalam bahasa Arab ya bermakna ya al-habs menahan. Maka makna daripada sabar secara bahasa adalah menahan diri. Habsun nafs menahan diri. Jadi inti daripada sabar secara bahasa maknanya adalah seseorang berupaya menahan dirinya. Adapun sabar ya yang disebutkan definisinya oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ya habsun nafsi 'anil jaza' wa menahan diri ini untuk mengeluh ketika datang kepadanya musibah ya wa tasyakki menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk ya wa habsul jawarih an syaqqil juyub wa darbil khudud Sabar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, menahan seluruh anggota tubuh untuk ya, tidak melakukan pelanggaran dalam agama. Ketika mendapat musibah, dia tidak mengoyak-ngoyak bajunya, tidak menampar-nampar pipinya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang definisi sabar. Walaupun definisi ini sebenarnya lebih erat pada satu bagian daripada bagian-bagian sabar. Jadi sabar menurut Ibnu Qayyim rahimallahu tabaraka taala adalah menahan diri habsun nafsi anil jaza wal hala. Menahan diri dari berkeluh kesah, menghujat, menggugat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyakki, menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk. Ya, Kemudian wahbsul jawari menahan seluruh anggota tubuh, ya. Menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar wajah. Sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah ketika meratapi orang-orang yang wafat dari mereka. Ikhwati rahimanillah wa ajma'in. Dan sabar itu ya bertumpu pada tiga pilar sebagaimana dimuat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya adalah ya, dalam kitabnya al Wabil Sayyid. Orang itu akan dikatakan benar-benar bersabar ketika telah mewujudkan tiga hal. Ya, pertama adalah ridha dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang mendapatkan ujian, musibah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala akan benar dikatakan dia bersabar jika dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa semua musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana segala macam bentuk musibah ini telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan ilmunya dan dengan hikmahnya dan dengan kebijaksanaannya. Subhanallah. Dia yakini itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pilar syukur dibangun di atas al-i'tiraf. Mengakui semua kenikmatan yang datang kepadanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala memulangkan semua kenikmatan kepada Allah, maka pilar sabar adalah ketika dia meyakini memulangkan segala macam bentuk perkara-perkara yang tidak dia senangi berupa musibah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan meyakini bahwasanya di balik segala macam bentuk ujian tersebut terkandung berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan bagi hamba, hikmah-hikmah. Subhanallah. Kemudian tentunya yang kedua, pilar kedua menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Ya, banyak orang ketika datang kepadanya musibah berkeluh kesah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah tatkala meratapi orang-orang yang meninggal daripada mereka, ya, ucapan-ucapan yang dilarang dalam agama, wahai fulan, kalau andai kata dirimu nggak ada siapa lagi yang memberikan kepada kami rezeki, siapkan menafkahi kami. Ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan tidak sabar. Ya. Dengan perkataan berusaha menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan mereka kalaulah saja dia enggak terlambat dibawa ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Ini enggak boleh diucapkan. Ya. Kalaulah seandainya dia enggak pergi, enggak ketabrak, enggak mati, ini dilarang kata-kata lau, kalaulah, kalaulah inilah yang dilarang dalam agama. Karena membuka pintu syaitan menghujat ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pilar yang ketiga adalah menahan seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak melakukan tindakan maksiat. Orang banyak ketika nggak sabar dalam ujian, apapun ujian. Kadang-kadang ujian berumah tangga, suami nggak sabar kadang-kadang, istri nggak sabar kadang-kadang apa yang terjadi? kadang-kadang piring-piring terbangan. Jadilah piring-piring terbang di rumah. Subhanallah. Kadang-kadang ada yang marah, saking marahnya apa? Mungkin handphone-handphone pun berpecahan. Ini menunjukkan tidak sabar, kadang-kadang tangan dan seterusnya. Wallahi khawatir rahimakumullah. Sungguh sabar ini perkara yang sulit. Saya mudah mengucapkannya, tapi Allah untuk mengamalkannya Subhanallah alangkah sulitnya kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pilar-pilar sabar yang benar. Kalau ada tiga hal ini berarti Anda bersabar. Kalau enggak berarti kita belum bersabar. Pertama, keyakinan kita semua ini datang daripada Allah kita terima dengan riba. Ya. Kita yakini semua hikm, semua musibah ini di baliknya ada berbagai macam hikmah. Tidak ada yang jelek apapun yang Allah takdirkan, yang Allah turunkan pasti kebaikan di belakangnya. Dengan musibah penyakit contohnya. Dengan penyakit ini kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa kau datangkan kepada aku penyakit? Apa salahku ya Allah? Aku sholat selalu, beribadah selalu. Tuh orang-orang kafir tuh nggak sakit-sakit, saya sakit. Dengan sakit ini subhanallah. Terkadang seorang hamba ketika ditimpa penyakit, merundukkan dirinya kepada Allah. Sebelumnya dia sombong. Dengan dengan sakit ini dia merundukkan dirinya di hadapan Allah menjadi rendah, tawadhu. Dengan penyakit ini Allah Swt memimpinnya untuk kembali bertaubat. Banyak orang sudah kritis mau mati, barulah ketika itu terinspirasi untuk taubat. Dengan penyakit ini Allah cuci semua kesalahannya. Subhanallah. Tidak ada musibah yang datang kecuali padanya kebaikan. Karena tidak ada perbuatan jelek yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyarru laisa ilaik. Segala macam bentuk keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang pertama. Yang kedua adalah lisan kita ini tidak bermaksiat ketika datang ujian musibah. Ya. Mungkin dengan menghujat takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengupat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, meratap dan seterusnya. Yang ketiga apa? Menahan Seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak bermaksiat. Menahan kaki tidak menyepak. Menahan tangan tidak meninju. Ya. Dan seterusnya. Allah ya ikhwan. Sabar ini mudah diucapkan. Tapi ketika dalam lapangan sulit. Kadang-kadang santri yang degil. Ya. Kadang-kadang kita marah. nggak sabar. Ya kan? Kadang-kadang anak kita sendiri. Degil. nanti paham degil. Ini bahasanya udah campur aduk nih ya. Bandel, bandel paham. <laughs> Apa bahasanya di sini? Enggak, hah? Bengel ya. Bahasa Melayunya bengal. Mirip-mirip berarti kita. Bengal nggak mau disuruh. Masya Allah. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kadang-kadang wallahi. Kalau kita marah, masuk padanya apa? Tendensi pribadi. Kemarahan itu bukan murni untuk mendidik. Ya enggak? Lihatlah bagaimana ikhlasnya Ali bin Abi Thalib berperang dengan orang-orang musyrik ketika berlaga pedang, beradu pedang. Tatkala pedang Ali itu telah mendekat dengan lehernya dia ludahi muka Ali. Seketika Ali begitu marahnya Ali ingin diayunkan pedangnya untuk membunuh orang ini dibatalkannya. Kenapa? Dia katakan, aku khawatir jangan-jangan membunuhnya karena marah diludahi ludahi wajahku. Subhanallah. Lihatlah Ali bin Abi Thalib. Makanya ikhwan dalam pendidikan dibolehkan memukul walaupun itu perkara bukanlah perkara yang pertama. Kata Rasulullah SAW, ya, alimu auladakum salah wahum sab'u sinin. Ajarkan anak-anak, muru auladakum salah. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka berusia 17 7 tahun. Wadribuhum biha wahum asyur sinin dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Pukul bagaimana? Apakah pakai broti? Apakah pakai rotan meninggalkan bekas? Tidak Allah. Karena tujuannya mendidik. Demikian juga suami-suami. Ya. Allah SWT telah ajarkan para suami-suami untuk mendidik istrinya. Ya. Kata Allah, fa'idhuhunna. Pertama nasihati mereka. Wahjuruhunna fil mataji ternyata nggak mempan dinasihati. Wahjuruhunna nafil madaji. Tinggalkan mereka, jangan campuri mereka, berpisah dengan mereka, pisah ranjang. Ternyata nggak mempan. Karena sebagian wanita ada yang sekali dengan nasihat dia ikut. Ada wanita nggak cukup nasihat, nggak mempan, harus nggak tidur dengan dia. Kasih punggung kita kepadanya. Ya, tidur di sofa, tidur di luar, ada yang ketika dia suaminya tidur di luar tambah nikmat dia, tambah santai. Gak berguna baginya. Satu hari, dua hari, tiga hari santai aja, kayak nggak ada masalah. Islam membolehkan yang ketiga wadribuhunna, pukullah mereka. Pukul bagaimana? Dan ini ayat banyak disalahgunakan oleh orang-orang orientalis menghujat Islam. Kata mereka ini Islam merendahkan wanita. Bagaimana perempuan-perempuan boleh dipukul? Ini menghinakan kaum wanita subhanallah. Padahal diajarkan Nabi SAW, pukulan ini bukanlah pukulan yang meninggalkan bekas. Pakai kayu siwak, pakai bantal, pukul mesra. Ya kan? Subhanallah. Kenapa? Memukul ini lebih, yakni mudaratnya kecil dibandingkan berikutnya. Apa berikutnya? Kalau nggak, anda kata nggak bisa semua, apa berikutnya? Perceraian. Daripada bercerai lebih baik jadi pukul. Anda kata dia bisa kembali kepada kebenaran. Tetapi Bukanlah ini ya pilihan pertama ketika para sahabat ridwanullah alaihi jemain ya sebagian mereka memukul istrinya datanglah ketika itu wanita-wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan laisa ulaika khiyarikum bukanlah mereka orang-orang terbaik daripada kalian subhanallah ikhwati rahimakumullah adapun sabar ini dibagi oleh ulama ya menjadi tiga bagian. Dan antum insya Allah semua paham dan tahu. Kita mengulang-ulang saja. Saya hanya mengulang memberikan contoh-contoh untuk mengingatkan antum dan kita semua. Pertama adalah as-sabru ala ala ta'ah. Kesabaran dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan. Ini yang tertinggi, kesabaran tertingginya tingkatnya. Sabar dalam melaksanakan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan taat. Menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanallah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Dan ibadah itu yang tertinggi adalah menjalankan perintah. Inilah tujuan dalam ibadah. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan dalam al quran Al Karim Allah berikan kepada kita contoh suri taulah dan dalam hal ini kisah Nabiullah Khalilullah Ibrahim Betapa sabarnya Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan Ibrahim itu alaihi salatu wassalam menikah dengan Hajar lama, nggak punya anak. Menikah dengan Sarah maksud saya. Lama enggak punya anak. 80 tahun enggak punya anak. Subhanallah. Kemudian Allah takdirkan Sarah menghadiahkan kepada Hajar, eh, Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim Hajar budaknya tatkala keduanya melewati Mesir kisahnya maklum ma'ruf raja Mesir terpana melihat kecantikan Sarah karena Sarah itu adalah secantik-cantik wanita Sarah telah diberikan setengah kecantikan wanita jika dikumpulkan semua perempuan Lombok yang ter, yang tercantik di negeri ini perempuan Sumbawa, <laughs> perempuan Indonesia, seluruh negeri, semua dunia, ya semua perempuan cantik, setengah kecantikan ada pada Sarah sebagaimana kecantikan laki-laki ada pada Yusuf. Subhanallah. Ini yang ganteng-ganteng semua santri ini dikumpulkan jadi satu. Nggak ada apa-apanya. Bagaikan tetesan ya air di lautan yang luas. Lautan itulah Yusuf. Antum-antum semua tetesan-tetesan tersebut. Subhanallah. Allah Akbar. Nampak Raja Mesir dia tertarik kepada Sarah. Ya, Seketika raja ini ingin menguasai Sarah, berkata Ibrahim, jika dia bertanya kepadamu tentangku, katakan itu adalah saudaramu. Katakan akhi saudaraku. Karena kalau kau katakan aku suamimu, aku akan dibunuh. Subhanallah. Maka bertanyalah raja, siapa orang itu? Berkata Ibrahim, berkata Sarah, akhi, dia saudaraku. Ya, kata Ibrahim, karena memang tidak ada orang lain di bumi ini yang beriman kecuali aku dan kamu. Sungguh saya saudaramu satu agama dan ini dibolehkan. Ya. Ini namanya tauriah, dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan sering-sering dipakai. Subhanallah, bahaya. Ya dan Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat mengamalkan hal ini. Ketika Abu Bakar Siddiq ditanya ketika hijrah, siapa laki-laki ini? Padahal Rasulullah dan Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi orang-orang yang dapat membawa Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, hadit tariq. Orang ini adalah penunjuk jalanku. Dikira orang-orang penunjuk jalan biasa. Padahal jalan dalam Islam. Dan Rasulullah pun mengamalkan hal tersebut. Ya, Ketika berjumpa dengan salah seorang laki-laki, Rasulullah bertanya kepadanya tentang tempat, ya. Dan dia jawab. Setelah itu laki-laki ini bertanya, min min aina antuma? Dari mana kalian berdua atau min aina antum? Dari mana kalian? Rasulullah nggak memberitahukan keadaan sebenarnya. Rasulullah hanya mengatakan minal ma. Kami dari air. Min minal ma, maul Irak dari sungai Irak. Rasulullah diam langsung tinggalkan dia. Padahal maksud Nabi asal kejadian kita dari apa? Dari air. Air apa? Air sperma. Ini tauriah. Ya, subhanallah. Sebagaimana Nabi, sebagaimana Abu Hanifah ketika datang orang-orang Jahmiyah yang memaksanya untuk mengatakan Quran itu bukan kalamullah bahkan makhluk. Terancam nyawanya. Tanyakan kepadanya bagaimana pandanganmu tentang kitab suci Al-Quran. Maka Abu Hanifah dengan entengnya mengatakan Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya ini makhluk. Semuanya ini makhluk. Mereka pun tertawa, mereka pergi keluar. Padahal maksudnya makhluk apa? Nih jari-jari tangan. Subhanallah. Kembali kepada kisah Sarah. Tanya siapa itu akhi? Raja ini begitu terkesima dengan Sarah. Dia panggil Sarah, dia suruh masuk. Subhanallah, dia ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Sarah. Tiap kali dia bergerak untuk menjamah Sarah seketika tubuhnya. Subhanallah. Kaku-kaku nggak bisa bergerak. nggak dapat dikuasainya. Tiap kali coba mendekat, sehingga akhirnya dia katakan, keluarkan wanita ini, ini bukan wanita, ini jin ini, keluarkan. Dikeluarkan, kemudian diberi hadiah. Siapa? Siapa yang diberikan hadiah? Hajar atau ajar namanya. Subhanallah. Mereka pun berjalan bertiga. Subhanallah. Saya terpikir tercenung. Alangkah tulusnya kecintaan Sarah kepada suaminya. Itu bayangkan. Dihadiahkannya hadiah tersebut. Bang, ini ajar untuk abang ajalah. Silahkan bang. Coba istri-istri kita meniru seperti ini. Allahu Akbar. Bang, itu bang, Masya Allah bang, mumtazah. Subhanallah. Kaif Ustaz Mizan? Mumtaz. Ana terpikir-pikir tercenung. Hebat sekali ini. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Begini wanita yang cinta kepada suaminya. Allahu Akbar. Akhirnya Allah berikan dari yakni daripada Hajar ini seorang anak namanya Ismail. Allahu Akbar. Baru sebentar dia menimang-nimang Ismail. Datang perintah Allah SWT. Kata Allah tuh bawa anakmu dan putramu. Bawa sana ke negeri yang gersang. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di negeri gersang gak ada padanya tanam-tanaman dari sisi rumahmu yang engkau haramkan. Ya Allah Akbar. Berangkatlah tiga beranak. Allah Akbar. Subhanallah. Dari Baitul Maqdis mereka berangkat ke Masjidil Haram. Yang ketiga itu nggak ada kehidupan. Diletakkanlah ketika itu Hajar dan putranya Ismail sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam sohihnya dan dibawalah bekal-bekal kurma, minuman. Kemudian Ibrahim meninggalkan keduanya tidak melihat lagi bertanya ketika itu ibunda Ismail Ummu Ismail ajar atau hajar wahai Ibrahim apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini Ibrahim menganggukkan kepala wallahi ikhwan anak ingat Ibnu Qayyim mengatakan tatkala Ibrahim Allah berikan anak Ismail ketika itu dia mulai sibuk dengan Ismail Allah cemburu Allahu Akbar. Allah ingin menguji ketulusan cinta Ibrahim. Karena nggak ada makhluk di bumi ini yang memiliki pangkat khalil kecuali dua orang saja. Siapa? Siapa? Yang pertama, Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Allah, ini buru, subhanallah. Tuhan Rabbul Alamin mengangkat makhluk sebagai kekasihnya. Ajib, subhanallah. Kita dijadikan kekasih presiden aja udah senang tidak ketulungan. Anak santri dijadikan kekasih kecintaan. Mudir kita udah nggak ketulungan senangnya. Bagaimana jika Allah Rabbul Alamin? Allahu Akbar. Ketika Allah melihat dan Allah Subhanahu wa taala menguji Betapa kecintaan Ibrahim kepada anaknya Allah ingin mengujinya. Benarkah hanya aku yang ada dalam hatimu wahai Ibrahim? Bawa anakmu sana. Allahu Akbar. Dan sungguh subhanallah. Nggak tanggung-tanggung dia bawa, dia tinggalkan. Bertanya kembali ajar atau hajar. Oh Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim mengangguk dan dia terus berjalan tanpa menoleh. Saya tanya, kenapa dia nggak menoleh? Hah? Kenapa nggak menoleh? Dia khawatir perasaan bermain. Wallahi banyak dalam kehidupan dalam beragama kita berbenturan antara perasaan dan wahyu. Akhirnya kalah wahyu dengan perasaan. Tengok cara beragama orang sufi pakai apa? Perasaan. Subhanallah. Andai kata dia dia khawatir runtuhlah wahyu tersebut ditimpa dengan perasaan iba kepada anak. Ya, subhanallah. Dan budaknya ajar atau hajar, dia tidak menoleh. Sampai tiga kali ditanya ajar. Dia mengangguk, bertanyalah ajar. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Dia katakan, mengangguk. Ya, subhanallah. Apa kata Ummu Ismail? Izan lan ana. Kalau memang ini perintah Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan kami. Pergilah. Dia pun pergi. Allah Akbar. Antum bayangkan ikhwan, kita aja wallahi ke anak, ngantar anak masih kelas 3 virus, saya antar ke binbas ketika itu, ninggalkannya hati kita menangis. Padahal di sana ada semuanya. Sebagian wali-wali santri ninggalkan anak di sini apa? Menangis di sini ada segalanya, ada makan, minum semua. Bayangkan bagaimana penderitaan Nabiullah Ibrahim meninggalkan putranya, Allah Akbar. Putra yang lama-lama dinanti ketika ada disuruh jauhkan. Allah menguji kecintaan ketulusan Ibrahim. Dia tinggalkan subhanallah. Ketika dia telah jauh, tidak lagi mereka terlihat. Dia kembali melihat ke belakang. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Mekah dijadikan negeri yang aman. Ya, Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tempat ini keturunanku ya Allah jadikanlah manusia-manusia condong hati mereka kepada kepada mereka berikanlah kepada mereka rezeki subhanallah kemudian dia pun pergi subhanallah Allah Akbar dan itu bertahun-tahun subhanallah ketika lewat beberapa tahun ketika anak ini falamma balagha ma'us sa'ya kira-kira anak ini telah mulai besar ya akan mencapai usia akil baligh Tidak cukup sampai di situ ujian kesabaran Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermimpi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara." Wahai wahai putraku, sungguh aku bermimpi dalam mimpiku aku menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Dan mimpi para nabi tidak mungkin batil. Karena mimpi mereka adalah wahyu hak. Mustahil mereka dapat dikecoh oleh syaitan. Tidak ada mimpi para nabi bunga bunga tidur nggak ada. Itu untuk kita. Nabi semua mimpinya hak. Ini perintah menyembelih putranya. Segera dia datang, subhanallah, menemui putranya Ismail. Dia bertanya, "Pandur Bagaimana pandangan wahai putraku?" Allah perintahkan Abi menyembeli Ananda. Mau nggak? Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Ini ujian berat. Dan Ibrahim nggak pernah tahu apa jawabannya kelak ke depan. Dia nggak tahu bahwasanya kelak Allah akan bebaskan putranya. Nggak ada Allah bocorkan ujian ini. Sekarang ujian belum lagi masa ujian dah apa? Bocor semua jawaban. Subhanallah. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Allahu Akbar. Dan ialah putra ini begitu salahnya. Kita nggak tahu mana yang lebih dahsyat. Kesabarannya. Kesabaran Ibrahim menyembelih putranya atau kesabaran Ismail. Rela disembelih lehernya. Nggak tahu kita. Subhanallah. Kedua-duanya sabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ismail, ya abatif almatu umar. Wahai ayanda. Udahlah. Itu perintah Allah. Kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Saat tajudin insya Allah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Lihatlah. Allahu Akbar. Ketika itu semua bentuk perasaan mereka singkirkan. Ini wahyu. Dan ini mengajarkan kepada kita ketika datang wahyu, wahai jemaah sekalian, jangan tentang dengan perasaan, jangan tentang dengan akal. Pasti padanya kebaikan. Ibrahim nggak bertanya ya Allah kenapa harus putra saya? Nggak ada kerjaan, nggak ada yang lain. Sembelih kambing ke, sembelih lembu ke, tak ada kerja. Ibrahim tidak demikian. Sebagaimana kita, kadang-kadang datang perintah Allah. Kenapa diperintahkan gini? Kadang-kadang komplain kita. Banyak orang komplain dengan syariat Allah SWT. Kenapa perempuan dapat bagian satu, laki-laki dua? Ini nggak adil ini, nggak benar ini. Kenapa perempuan nggak boleh berpoliandri, laki-laki boleh berpoligami? Ah, nggak benar agama ini. Akal bermain. Subhanallah. Rusaknya ahlu kalam gara-gara akalnya menolak wahyu. Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lainnya. Gara-gara menolak wahyu dengan akalnya. Ah, nggak layak seperti ini. Masa Tuhan punya wajah? Masa Tuhan bersemangat saras? Dengan akal mereka tentang wahyu. Mustahil seperti ini. Mereka pun tersesat. Subhanallah. Maka orang-orang beriman jika datang kepadanya perintah, dia akan segera lakukan. Dia nggak tunda-tunda. Dia nggak perlu bertanya terlebih dahulu. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Gak ada. Langsung dia lakukan. Eksekusi langsung. Ciri-ciri orang beriman. Seketika mereka mengatakan, Sami'na wa anak Kami patuh, kami dengar. Ciri-ciri orang beriman. Allahu Akbar. Kedua-duanya pun sepakat. Datanglah godaan-godaan syaitan. Menggagalkan misi ini. Membisikkan ke telinga Ibrahim. Ibrahim, anakmu putramu. Yang kau rindukan bertahun-tahun kau sembelih. Ibrahim tidak peduli. Dia ambil batu, dia lontar. Nggak mempan Ibrahim, digoda. Datang kepada Israel. Kau rela disembelih lehermu. Subhanallah. Kemudian kembali sebagaimana ayahnya begitu kuat imannya dia ambil batu dia lontar pergi langkau iblis gak mempan Ibrahim gak mempan Ismail dia datang kepada ibundanya Ummu Ismail ajar kau rela anakmu disembelih dia lontar kembali subhanallah wallahi mereka orang-orang beriman yang sempurna akal minggir perasaan minggir ini wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar kepatuhan yang tulus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dia yakini semuanya kita milik Allah Andai kata Allah perintahkan bunuh diri kita, kita bunuh. Kenapa? Karena kita semua milik Allah Subhanahu taala. Begitulah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu taala dan kita meyakini Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Semua perintah-perintah Allah nggak ada yang padanya unsur kezaliman, nggak ada. Mustahil. Disuruhnya kita sholat dia zalimi kita. Subuh-subuh kita harus pergi. nggak ada. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu jabin. Tatkala kedua-duanya pasrah dibaringkan siap disembelih sampai akhir kisah. Subhanallah. Dia siap-siap menyembelih, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan putranya ini dengan kibas. Itulah yang kita setiap tahun lakukan. Subhanallah sebagai bentuk ittiba mengikuti syariat Nabiullah Khalilullah Ibrahim yang diperkokoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda wujud apa keikhlasan kita dalam beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak minta daripada kita daging-dagingnya. Allah enggak butuh daging. Lan yanallaha luhumuha wala dimauha. Allah enggak butuh darah disembeli untuk Allah enggak ada. Ya, walakin yanalu taqwa minkum taqwa kita Allah inginkan subhanallah. Ini contoh ujian yang berat dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu akbar. Dialah Nabi Nuh ketika Allah perintahkan untuk mendakwai kaumnya. Apakah Nabi Nuh berdakwah sebentar kemudian dia nyerah? Wallahi tidak. Coba anak santri kelas 1, saya mau tanya berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Angkat tangan yang bisa jawab. Nanti Ustaz kasih uang 50 ribu. Minta setelah ini. Angkat tangan kelas 1. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Cepat. Antum kelas berapa? Saful awal e, ولا ثانوي لا أريد المتوسط أنت أريد السنة الأولى من المتوسط أنت أي صف أنت صف الأول متوسط نعم أنت في الصف الأول من المتوسط نعم طيب ها آه. كم سنة بالعربية يلا كم tis'umiyatin wa khamsina aman mumtaz. Nanti setelah sholat minta monster uangnya, uang ya. 50 ribu. Oke? Okay? Allahu Akbar. Kesabaran yang tidak ada putus putus ya ikhwan rahimakumullah. Allah Akbar. Antum bayangkan. Kayaknya nanti sana lupa. Nah, kasihlah sekarang antum. Nanti Ustaz akan buat kuis lagi loh. Anak santri. Payah pula ngambil. Ta'ala, mas masmuka anta? Hah? muka? Masya Allah. Ta'ala, khuz. Jami'an. Barakallah fiqh. Tayyib, nuasil kalam. Sampai di mana tadi? 950 tahun dia bersabar dalam berdakwah. Kadang-kadang kita allah sebagai dai baru berdakwah seminggu, ah nggak mungkin dia dapat hidayah itu. Udah capek ku dakwah dia. <laughs> Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan ya Allah. Dia katakan ya Rabbi, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Wahai, Tuhan, wahai Tuhan Robku, aku sungguh mendakwahi kaumku lailan naharan malam dan siang hari, siang malam dia berdakwah. Subhanallah. Segala macam dia tempuh. Rabbi inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firarah. Tidaklah dakwahku mengajak mereka kecuali membuat mereka menjadi lari bagaikan kuda-kuda yang liar ketika nampak singa mereka berlari. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum. Tiap kala ku ajak mereka kepadamu ya Allah. Semoga engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka menutup wajah-wajah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wastakbaru istikbara. Mereka bersombong. Subhanallah. Mereka sombong. Allahu Akbar. Dan Nabi Nuh alaihissalam semua cara dia lakukan. Berdakwah terang-terangan, berdakwah sembunyi-sembunyi siang malam. Allahu Akbar. 950 tahun dakwah yang panjang. Gak pernah dia bosan. Kita berapa lama berdakwah? Subhanallah. Tatkala Allah katakan innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ketika Allah katakan wahai udah habis masanya. Gak akan ada lagi yang bertambah beriman kecuali yang telah beriman. Padahal Allah tahu siapa-siapa yang beriman. 950 tahun Nabi Nuh gak pernah bosan dalam berdakwah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua cara ditempuh. Dan wallahi ikhwati, setiap dai wajib menempuh semua cara yang masyru' dalam berdakwah kepada manusia. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berdoaan ketika ramai. Dengan semua cara, berbagai media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, berdakwah antum. Ya, apalagi sekarang web berdakwah. Subhanallah. Dan wallahi ikhwan rahimah, kadang-kadang kita nggak tahu dari mana-mana yang kita lakukan yang dapat membuat seorang mendapat petunjuk subhanallah. Allahu Akbar. Kita nggak tahu ikhwan rahimakumullah. Ya, anak ingat ada seseorang, ini mungkin pernah ceritakan di Lombok sana, anak lupa di mana. Allahu Akbar. Kisah seseorang tukang somai anak sedang nyuci mobil. Ya, datang dia, Ustaz. Ini somai Ustaz. Eh, saya nggak ada pesan. Dia bilang nggak, antum ambil aja nih. Saya nggak ada pesan ini, akhi. Enggak, ini hadiah untuk Ustaz. Eh, anak nggak kenal antum. Dia bilang, anak kenal Ustaz. Di mana antum kenal? Saya dengar kajian-kajian dari web antum. Oh, kajian apa? Anda dengarkan kasih subuhat sampai 19 edisi semua kajian antum Anda dengar. Anda katakan subhanallah. Enggak tahu kita di mana-mana dakwah ini, kawan. Ya, setelah saya dengar Ustaz, alhamdulillah saya, alhamdulillah saya yang dapat hidayah. Kita enggak tahu, wallahi, Anda ingatkan, ada seseorang perempuan ditinggal mati suaminya, orang kafir ini. Telah tua renta dia. Ya, kisah ini dimuat dalam Facebook yang saya lewat dalam dinding saya, saya baca berempat sekali. Akhirnya perempuan stres, dia siap-siap gantung diri. Subhanallah. Hari ketika itu tidak cerah, mendung, rinai hujan turun. Dia siapkan ketika itu tali, udah siap-siap dia mau gantung diri. Tiba-tiba pintu diketuk. Seketika dia pun keluar, batalkan sebentar <laughs> niatnya. Ada anak kecil datang, anak kecil, anak kecil. Bukan kayak kita ada tua seperti gini. Kecil. Dia katakan, "Bunda, ini ada, silakan buletin, silakan dibaca." Buletin. Maka jangan kita sepelekan ikhwati rahimakumullah. Semua cara kita buat. Akhirnya dia pun pergi. Perempuan ini baca buletin tentang Islam, tentang Allah, tentang takdir. Wallahi, seketika dia batalkan niatnya untuk bunuh diri. Masuk Islam dia. Allah, itu hari Jumat. Jumat berikutnya dia baca alamat buletin masjid ini gini gini. Datang dia ke masjid tersebut. Subhanallah dia tanya, aku ingin anak ini bagaikan malaikat yang telah menyelamatkanku. Mana orangnya? Subhanallah dicari anak tersebut. Wallahi dia penyebab ibu ini nggak jadi bunuh diri, bahkan masuk Islam. Kita nggak tahu, ikhwan, dari mana dakwah ini akan diterima oleh manusia. Subhanallah. Maka lagi kita bersabar dalam apa? berdakwah menyeru manusia dengan semua cara yang mampu kita lakukan subhanallah dengan buletin macam-macam dengan radio Allah Akbar dengan televisi di Batam kita punya radio hang di sini antum punya radio apa namanya satu radio bukan dua subhanallah ini besar dakwah kok ikhwan ana mendengar banyak Allah ada yang musuh-musuh dakwah yang benci kepada sunnah dengan Super-super taksi yang nggak tahu apapun juga. Super taksi kehidupan mereka di Batam dunia malam. Mengantar ini ke bar diskotik, mengantar perempuan malam, macam-macam. Banyak mereka menceritakan kepada kita. Kami asalnya putar-putar cari lagu-lagu. Wah, terputar 106. Radio Hang. Dengar, dengar. Lambat lain tertarik. Dan itu banyak jumlahnya, wallahi banyak. Maka kita jangan pernah apa merasa, Allah, nggak perlulah pakai-pakai televisi itu, bid'ah itu nggak perlulah pakai-pakai radio, nggak ada pakai-pakai TV itu. Ya, ada radio, ada namanya televisi apa Ahsan TV. Ada yang buat status Ahsan tanpa TV. Aduh. Ada Facebook Ahsan TV. Ada tandingan saya tengok. Ahsan tanpa TV. Ya udah, kalau nggak pakai TV udah, jangan sibuk-sibuk urus orang. Subhanallah. Ikhwati rahimakallah, ini contoh Allah Akbar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua di antara jenis sabar adalah sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat melanggar larang Allah Subhanahu wa taala. Antara kedua ini tentu yang pertama lebih besar dibandingkan yang kedua. Pertamanya tujuan kita disitu Allah beribadah. Adapun yang kedua adalah merupakan sarana penyempurna ibadah. Ya. Apa yang kedua? Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia kata tergelincir salah? Udahlah, kalau udah salah segera bangun, bangkit daripada kesalahan. Semua kita salah. Kata Rasulullah SAW, Kullu bani adana khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Jangankan kita nih. Nabi Adam alaihissalam kata Muqayyim, ayah bunda kita, bapak moyang kita Adam yang akalnya bagaikan lautan dan akal kita bagaikan percikan-percikan air, tetesan-tetesan air. Toh ternyata tergelincir salah. Fa'asa Adam rabbahu. Akhirnya Adam melanggar perintah Tuhannya. Subhanallah. Dan nanti perhatikan, iblis melanggar. Adam melanggar. Ini dikutuk. Iblis itu adalah makhluk yang paling gagah ya daripada bangsa jin paling gagah yang paling mulia dan karena kemuliaan iblis diangkat ke alam malaikat didudukkan sama dengan malaikat tatkala dia melanggar dibuat menjadi yang paling buruk wajahnya subhanallah sama apa sama melanggar tapi dikucu oleh Allah Subhanahu wa taala ini setelah melanggar bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala antum perhatikan pelanggaran iblis meninggalkan Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kesabaran mengerjakan perintah Allah itu paling tinggi karena itu ibadah, karena itulah tujuan, gaya. Adapun mengerjakan larangan itu di bawah daripada ini. Ya, karena itu merupakan sarana. Larang kita berzina, sarana untuk menyempurnakan iman. Larang menipu sarana, semua sarana. Subhanallah. Kesalahan iblis menentang perintah, kesalahan Adam mengerjakan larangan Subhanallah. Ada yang bersalah. Apalagi kita. Dan kita melihat. Nabiullah Yunus pun bersalah. Ketika Nabi Yunus berdakwah. Ya. Ini pertanyaan kedua. Berapa umat Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam Quranul Karim? Ketika mereka menentang nggak mau Nabi Yunus, tinggalkan mereka nggak sabar, pergi dia ya ke pinggir laut Segera dia tinggalkan kaumnya. Ada bahtera, nampak? maka Yunus pun naik ke atas bahtera. Dia enggak izin kepada Allah, enggak ikut skenario Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersabar. Ketika naiklah di atas bahtera, jalan di tengah lautan gelombang datang begitu besarnya dicampakkan semua muatan-muatan kapal ternyata kapal masih oleng nggak ada jalan kecuali harus ada satu orang dikorbankan daripada mati semuanya dibuat undian. Kapten kapal katakan undi. Fasahama. Nabi Yunus pun masukkan namanya. Fakana minal mudhadin. Diundi, dikocok-kocok. Keluarkan nama. Yang keluar nama Yunus. Kata kapten kapal, rojulun saleh. Ini orang saleh. Enggak iya ini. Dengan dia kita Allah tolong. Ini orang baik ini. Jangan dia ulangi lagi. Semua rela. Subhanallah. Ketika diundi kedua kali keluar nama Nabi, Yunus. Kata kapten kapal, orang saleh. Ini kayaknya ada yang salah nih. ulang sekali lagi. Ketiga kalinya keluar nama Nabi Yunus. Seketika dia lompat. Faltaqamahul hud. Seketika ditangkap oleh ikan paus. Apa yang nangkapnya ikan? Bukan ikan hiu ya. Kalau ikan hiu habis koyak-koyak tubuhnya. Ikan paus nggak punya gigi loh. Nggak punya gigi. Nampaknya aja besar. Dia nggak punya gigi. Percaya nggak antum? Tengok antum di internet. Hanya sama Google, Dia hanya, giginya bagaikan bagaikan sapu-sapu gitu. Sebenarnya Makan apa makan ikan paus? Ah, bakso atau somai? Apa makan ikan paus? Plankton-plankton di lautan. Begitu besarnya paus langsung dia tangkap, dia tangkap. 40 hari dalam perut ikan Nabiullah Yunus. Enggak makan, enggak minum. Allahu Akbar. Dia menyesal dengan dosa-dosanya. Dia merintih mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka zikir naik ke atas sampai ke langit terdengar malaikat mereka mengatakan sautun ma'ruf. Ini suara kami kenal setiap hari merintih berdoa kepada Tuhan Allah. Tapi kami nggak tahu di mana dia. Malaikat pun nggak tahu. Dalam kegelapan lautan yang begitu dalam karena paus sekali-sekali ke atas. Dalam kegelapan ikan niu gara-gara dia nggak apa sabar. Tapi Allah maafkan dia. Laula an kana minal musabbihin. Kalau dia nggak bertasbih, dia akan kekal dalam purikan sampai hari berbahagia akan mati dia. Subhanallah. Allahu akbar. Sabar ikhwan rahimakumullah. Akhirnya ya dengan zikir ini istighfar taubat inilah Allah selamatkan Nabi Yunus. Adapun kaumnya datanglah ketika itu ikhwan awan dalam bentuk api yang turun Seketika semua kaum Nabi Yunus sujud, merintih, berdoa, menyesal, menangis. Mana Yunus? Mana Yunus? Mana Yunus? Allahu Akbar. Allah angkat kembali azab. Allahu Akbar. Tidak pernah azab ketika mau turun tertahan kecuali pada kaum Yunus. Baik, tadi saya tanya, berapa jumlah umat Nabi Yunus ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran Karim? 100 ribu. Kartu berobat. Cepat. Kelas 2. mutawasid Cepat. Enggak boleh ada saling mewahyukan ya. Yang besar enggak boleh mewahyukan kepada yang kecil. Ya Allah. as safu thani mutawasid. Faba'asnau ila Nah. Ini yang hafal Quran seketika nyambung. Anak juga hafal Fadal. Saya hitung sampai 10. Wahid. Ithnani. Salasah. أربعة أنت أي صف يا أخي أنت أنت أي صف أي صف أنت الآن في أي صف أجب الصف الثاني المتوسط نعم جميل كم عدد قوم يونس مئة مئة فقط kalau mi'ah saya kasih seribu aja lah ta'ala ha ta'ala antauna Jawabuka kata. Nah, ta'al khuz. Karena dia berani gitu. Wa in kunta mukhtian, tafadhal khuz. Enggak jadi uang merah. Uang agak-agak coklat sedikit. Pangeran di Ponorogo. Ya Allah taala. bisirah, <laughs> Fadhal. Ah, siapa? Man ba'da dzalik? As-saff ats al-mutawassit faqat. La nuridu ghairahum. Ta'ala. Man? anta sepertani tayyib ta'ala imshi huna ini kayaknya benar ini makanya kita suruh langsung ke depan dia kalau salah saya suruh dia bayar 100 ribu kepada saya ta'ala ta'ala bisurah ana urid wara Ta'akar ta'akhi al wara yang di belakang ta'ala huna ini saya nekat panggil ke depan harapan saya dia benar sampai sini salah apa bayar saya satu ribu ta'ala bisurah supaya balik modal. Ta'ala bisur'ah. Masmuka ya akhil habib. Masmuk? Ha? Akbar? Oh, hadha la yajuz. Ta'ala, ismun la yajuz. <laughs> Anta Ali. Lasta Akbar, Anta Ali. <laughs> Akbar nggak boleh nama Akbar ya, Ali. Ya Ali, Kam adadu qawmi Yunus? Mi'atu alfin aw yazidun. Mi'atu alfin, ini pun sama sama mi'atu alfin. Aw yazidun. Antum gak mau ini? Gak mau saya kasih dia? Mau gak? Akhi, hati ada khamsa alaf di akhika. Fadal. khuz. Mi'atu alfin. Barakallah fiqh. Seratus ribu umat Nabi Yunus ibnu Matta Subhanallah. Kembali kepada kisah kesabaran ini. Khawatir rahimahumullah. Jadi, adapun contoh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala muat dalam Al-Quran. Kisah Nabiullah Yusuf. Allahu Akbar. Yusuf. Apa kesabaran Nabi Yusuf? Semua kita tahu. Kecuali yang tidak tahu. Subhanallah. Wah Akbar. Yusuf. Kecantikan Yusuf setengah kecantikan seluruh manusia. Kalau yang gagah-gagah di pesantren ini nggak ada apa-apanya ini. Seluruh manusia dikumpulkan setengahnya kecantikan milik Yusuf. salatu wassalam. Bagaimana nggak tergila-gila Imro'atul Aziz. Allahu Akbar. Tergila-gila kepada Yusuf Tiap kala suaminya pergi jauh, Yusuf menghidangkan makanan, Yusuf berkhidmat kepadanya, dilihatnya ngeces dia. Subhanallah. Yusuf dia cari-cari waktu. Ya. Ketika pergi suaminya dia tahu suaminya pergi kapan pulang. Dia berhias. Allahu Akbar. Dia datangi Yusuf. Dia ajak Yusuf untuk berzina berselingkuh. Dia katakan, hai talak, Yusuf mari kemari. Antum bayangkan, Yusuf itu budak loh. Kalau budak harus ikut tuannya. Dia enggak, namanya budak, mau dia apa itu enggak terserah. Satu dia budak. Yang kedua, Yusuf ini, subhanallah, tinggal di negeri asing. Orang kadang-kadang mau bermaksiat itu malu-malu. Kenapa? Takut tahu famili, kerabat. Yusuf di negeri asing. Siapa yang ditakutkan? Gak ada. Gak, yang ketiga, dia itu bukanlah orang yang menuntut meminta, bahkan dia yang diminta, bahkan dipaksa. Apa salahku aku dipaksa? Subhanallah. Ya, banyak sekali Ibnu Qayyim menyebutkan sepuluh lebih sebab kenapa Yusuf ini unggul menjadi contoh suri teladan subhanallah Yusuf belum pernah menikah laki-laki yang belum pernah menikah ingin mengetahui apa negeri di balik ini subhanallah ya bilad mawar an-nahar. Ya, negeri-negeri di balik sungai. Dia ingin tahu subhanallah, tapi semua dia tahankan. Allahu Akbar. Yusuf berlari padahal Allah mengungkapkan kata-kata yang tulus walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuannya begitu ingin kepada Yusuf dan Yusuf pun hatinya ingin. Siapa tidak ingin? Wanita cantik jelita di hadapan matanya menyerahkan dirinya bukan diperkosa, bukan dikejar-kejar, menyerahkan dirinya, tuannya kaya raya, cantik, berpangkat. Tuannya nggak ada, dia tahu ini rumah di mana tempat berada, dia tahu pintu-pintu keluar, pintu masuk, dia tahu pintu-pintu rahasia, semua ada. Allah Akbar. Yusuf berkata, ya, ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Hai talak. Qala ma'adallah, inna rabbi ahsana mathwai Aku berlindung kepada Allah. Dia adalah Tuanku. Aku nggak akan mungkin mengingkari jasa-jasanya kebaikannya. Dikejar-kejar dengan Imratul Aziz. Berlari Yusuf. Antum bayangkan dikejar perempuan cantik. Allahu Akbar. Berat. Subhanallah ujian berat. Karena fitrah laki-laki dia menyenangi wanita. Subhanallah fitrahnya laki-laki yang mengejar wanita. Ini enggak, dikejar. Subhanallah. La ilaha illallah. Akhirnya ikhwah, rahimakumullah. Allah mengatakan fastabaqal bab. Seketika berlari, keduanya berlomba menuju pintu. Yang satu mau keluar, yang satu mau menarik. Faqaddat qamisahu min duburin. Seketika Yusuf udah mau keluar pintu ditarik supaya jangan keluar. Mau dikunci oleh Imratul Aziz Zulaikha katanya. Subhanallah ditarik koyak menunjukkan betapa kuatnya tarikan tersebut. Betapa kuatnya Yusuf mau menghindarkan dirinya daripada zina. Allahu Akbar. Sampai dibuka pintu ada tuannya. Fa'al saya sayyidaha ladal bab. Berbalik keadaan Seketika berkatalah perempuan ini subhanallah. majazau man arada bi ahli kasuan. Suamiku, apa balasan orang yang ingin berbuat kejelekan tindakan tidak senonoh kepada istrimu? Ibnu Qayyim mengungkapkan pintarnya perempuan ini. Dia mengatakan, aku ini masih suci loh. Nggak diganggu oleh dia. Dia hanya mau berbuat kejelekan. Pintar dia. Ma man arada bi ahli kasu'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kecuali ya illa an yusjana aw adzabun alim. Kecuali balasan baginya di penjara atau disiksa. Subhanallah. Berkata Yusuf, "Hiya. Hiya rawadatni an nafsi." Dia itu yang menarik-narik saya, mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Ya. Akhirnya kita singkat kisahnya. kok pagi nih kita singkat, ikhwan rahimakumullah. Kan Yusuf pun dipenjara. Ya, sebelum dipenjara, ya, tersebar berita ini ke seluruh negeri. Sehingga perempuan-perempuan seluruh kota Mesir, perempuan-perempuan elitnya, yang kaya-kaya, yang cantik-cantik cerita, semua menggunjing Imro'atul Aziz. Kata mereka dengan penghinaan, Imro'atul Aziz turawidu fataha an nafsih Gak masuk akal. Istri menteri menggoda budaknya. Gak masuk akal. Lakot syagafah hubba. Sungguh dia tergila-gila. Allah Akbar. Kata mereka mustahil. Perempuan cantik jelita berpangkat. Mau sama budak. Ah, ini gak level perempuan ini. Seharusnya jangan budak. Mau tuh raja sekalian. Tapi itu mulut mereka. Hati mereka. Ish, Bagaimana budaknya ini ya? Ini nggak akan mungkin dia pasti senang kecuali ini dahsyat ini pemuda ini. Tahu ketika itu Imratu Aziz dia sebarkan undangan. Dia nggak pakai SMS, nggak pakai WhatsApp. Sebarkan, diundang semua. Datanglah perempuan-perempuan ini. Semuanya mereka dalam hatinya untuk apa datang? Melihat siapa rupanya budaknya ini subhanallah. Mereka begitu bertanya besar. Ini nggak mungkin sembarang orang. Maka mereka pun datang. Nggak ada yang absen. Semua datang pada waktunya. Dihidangkan jamuan-jamuan makanan. Meja-meja dibentangkan. Letakkan buah-buahan dikasih. Setiap tempat jamuan dikasih pisau-pisau. Mereka pun berpura-pura berbincang-bincang. Biasalah perempuan-perempuan elit orang-orang kaya. Biasa mereka itu anggar-anggar, ya sombong-sombong, masing-masing menunjukkan perhiasannya, kadang-kadang bagikan toko emas berjalan, semuanya ada. Ya, tangannya ada semua subhanallah. Ya. Ketika mereka sedang sibuk, ya berbangga-bangga, bersombong-sombong sambil mereka makan-makan buah, potong-potong buah, berkata Imratul Aziz Yusuf, tolong keluar kau sebentar, keluar. Yusuf nggak bisa menolak. Dia apa? Budak. Dia keluar. Bagaikan purnama yang begitu indahnya. Subhanallah. Di tengah malam yang gelap. Muncul. Seketika mereka menoleh. Berteriak. Histeris mereka. Perempuan kalau lihat lagi laki ganteng histeris. Tengoklah itu. Subhanallah. Seketika histeris mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Wa qatta'na aydiyahunna wa kullu lillah ma hadza basharah in hadza illa malakun karim tatkala mereka lihat seketika mereka histeris mereka mengatakan ini mustahil manusia ini malaikat ini malaikat suci yang turun ini bukan manusia ini malaikat gak sadar keindahan membuat mereka lupa lalai tangan mereka yang mereka iris-iris subhanallah ini bukanlah hal yang aneh kawan Terkala seseorang begitu terpesona dengan kecantikan sesuatu perkara, lupa dia nggak sakit. Subhanallah, teriris tangan nggak sakit. Allah Akbar. Kadang-kadang gara-gara nampak perempuan cantik, bab kena tiang listrik, benjol kepala, nggak sakit. Maksudnya nggak sakit sedikit sakit kali. Subhanallah. Allah Akbar. Ikhwati rahimakumullah. Sungguh ini ujian besar meninggalkan kemaksiatan ini yang dikatakan Nabi SAW tentang tujuh orang yang akan naungi hari kiamat. Rajulun da'athum ra'atun. Dalam Sahih Bukhari. Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak perempuan. Cantik jelita. Dhatu mansabin wa jamal. Dia berpangkat cantik jelita. Faqala inni akhafullah. Dia berkata saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat ikhwan. Karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan Sabar itu ada sabar ittirari, ada sabar ikhtiari. Apa sabar ittirari? Sabar terpaksa. Ada sabar pilihan. Nabi Yusuf mengalami kedua-dua bentuk ujian ini. Sabar terpaksa ketika dicampakkan ke dalam sumur. Dicampakkan sama kakak-kakaknya masuk ke dalam sumur. Nabi Yusuf menangis. Ini sabar apa? Terpaksa siapa yang mau seperti ini? Ini nggak mungkin dia tentang, nggak mungkin dia rubah, nggak nggak ada pilihan. Ini sabar namanya itirori dan semua sabar jenis ketiga yang akan kita bahas. Sabar terhadap musibah adalah sabar itirori terpaksa. Datang tsunami, terpaksa kita harus bersabar. Datang penyakit terpaksa. Ini sabar paling rendah tingkatnya. Yang lebih tinggi daripada sabar, ikhtiari Sabar dia meninggalkan kemaksiatan. Dia mampu, dia sanggup, dia punya peluang, dia punya potensi. Subhanallah. Ini ikhwan ini contoh kesabaran dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jenis sabar adalah sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan ujian ya yang tidak dia senangi berupa penyakit, wabah, musibah, orang-orang yang dia cintai wafat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Kami pasti menguji kalian binaqsin minal amwal dengan kurangnya harta. Kenapa kurang harta? Mungkin karena ketipu, banyak cara kurang harta. Ditipu, anak kamu celaka ini cepat segera kamu transfer uang. Ketipu. Ya, kadang-kadang usahanya hancur, tumpur, kadang-kadang dicuri, dirampok, dirampok tukang begal. Di Lombok nggak ada tukang begal ya? Nggak ada kan? Mantap antum ini. Mumtaz. Subhanallah. Ini sabar, ya. Wala nabluwannakum syai'in Mm, ya wala nabluwakum wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal ju' aku akan menguji kalian daripada bagian daripada ketakutan takut ya takut miskin takut menikah takut punya anak takut kawin lagi takut semua takut bini ini ujian ya min al-khawfi wal ju' ya bisa minal khawfi wal ju' daripada rasa takut, rasa kelaparan. Kadang nggak ada yang mau dibeli, kadang-kadang gara-gara nggak ada yang mau dimakan, nggak ada uang seterusnya. Ya, bisa minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta wal anfus, jiwa, wa buah-buahan ini semua ujian, panen yang gagal dan seterusnya. Subhanallah. Dan ada satu contoh dalam Al-Qur'anul Karim, kesabaran seorang nabi Ya Allah SWT uji dia dengan penyakit. Nabiullah siapa? Ayub. Ayub ini orang kaya raya. Orang kaya raya, tampan rupawan, anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nggak ada kekurangannya. Allah uji Nabi Ayub, hartanya habis, anak-anaknya wafat. Allah datangkan kepadanya penyakit. Penyakitnya membuat seluruh tubuhnya ini khawatir rahimakumullah ya tidak ada yang selamat semuanya kena penyakit tersebut ya kudis semua lidahnya aja nggak kena semuanya kena ini anak-anak santri ini kena kena penyakit kudis sabarlah sebagaimana Ayub tapi pergi berobat ya <laughs> subhanallah membuat Ayub dikucilkan kaumnya Bayangkan itu. Semuanya kena. Enggak ada yang enggak kena kecuali apa? Lidah saja. Dan dengan lidahnya dia senantiasa muji Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dikucilkan orang, hartanya ludes, anak-anaknya wafat, istrinya pun meninggalkannya. Allahu Akbar. Betapa Nabi Ayub sabar dengan segala macam ujian yang Allah berikan kepadanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkannya. Lihatlah doa Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, wahai Rabbi, sungguh aku ditimpa penyakit ini. Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau lah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Dia tidak mengatakan Allah sembuhkan saya enggak. Dia hanya mengatakan ya Rabbi, saya ini kena penyakit dan engkau zat maha pengasih lagi maha penyayang. Konsekuensinya atas sayangmu, kasihmu, sembuhkan saya. Itu sebenarnya betapa tingginya adabnya dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan urkut jadi kehada muhtasal bain wa syarab. Ya, engkau pukulkan kakimu ke air tersebut. Ini air yang dingin kau minum. Seketika dia minum mandi sembuh seketika. Allahu Akbar. Bertahun-tahun kadang-kadang kita sakit seminggu aja udah Gak sabar. Inilah contoh-contoh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim tentang kesabaran ketika mendapatkan musibah. Subhanallah. Kayaknya azan akhi. Kita cukup sampai di sini khawatirahumullah. Nanti setelah azan ada sisa waktu 15 menit. Boleh kita lanjutkan kisah ataupun soal jawab. Anda lebih senang kisah karena soal jawab berat bagi Anda. Ada saya di sini. Baik. Sebenarnya tadi Anda melanjutkan kisah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Kisah lanjut ya. Tayyib. Satu kisah baru terjawab ini. Pertanyaannya aneh-aneh ini. Tayyib. Berkumpul dengan Nabi kita alaihissalam. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang ketiga dalam menghadapi segala macam musibah-musibah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Gariskan kepada dalam satu kisah. Bertanya Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala radhiyallahu tabaraka anha. Wahai Rasulullah, Pernahkah engkau menghadapi ujian yang paling sakit kau rasakan daripada kaummu? Subhanallah. Ya, selain apa yang kau dapati pada perang Uhud. Kata Nabi, ya. Ada. Tatkala aku berupaya mendakwahi orang-orang di Thaqif, suku-suku di Thaqif. Aku telah berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka agar jangan sampai ya ini beritaku itu diekspos agar mereka mendengar dakwahku. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka enggak terima, hendaklah mereka rahasiakan. Aku akan kembali meninggalkan mereka. Subhanallah. Nabi ke Taif ini karena dia melihat tidak suburnya lahan dakwah di negeri Mekah berbagai macam cara Nabi berdakwah nggak subur. Dia ingin mencari lahan dakwah yang subur dan Nabi berikhtiar, berijtihad. Berangkatlah ke Taif. Subhanallah. Ketika sampai di Taif, ikhwati rahimakumullah. Apa yang dilakukan? Dan apa yang diperbuat mereka? Mulai dia mendatangi kepala-kepala suku ini. Seketika dikeluarkan anak-anak. Budak-budak perempuan-perempuan yang datang mengejar Nabi kita alaihissalam bagaikan seorang pencuri yang dikejar-kejar orang Allahu Akbar Allahu Akbar tidak cukup dikejar anak-anak budak-budak ambil batu mereka lempar Nabi alaihissalam berdarah kaki beliau subhanallah berdarah wajah beliau Allahu Akbar subhanallah Sampai-sampai Nabi nggak sadar dia telah berada di tempat namanya Qarn Sa'alib. nggak sadar berlari. Kadang-kadang kita dikejar anjing nggak sadar. Tiba-tiba apa? Dan loncat di atas tembok yang tinggi. Nabi nggak sadar. Betapa sedihnya Nabi alaihissalam. Tiba di Qarn Sa'alib. Ketika jauh daripada ini mereka. Datanglah malaikat Jibril. Menyampaikan salam dari malaikat gunung. Berkata dia bilang wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu telah mendengar apa yang kau katakan kepada mereka kaummu. Dan Tuhanmu mendengar apa yang mereka katakan kepadamu. Dan dia telah mengiring malaikat gunung bersamaku. Malaikat gunung pun mengucapkan salam. Kata Jabir wahai Muhammad, dia siap untuk kau perintah. Allah Akbar. Andai kata kau perintah dia, wahai Muhammad, mengangkat dua gunung terbesar dan dia timpakan kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang Mekah, segera dia cabut. Subhanallah. Dan itu pernah terjadi dengan umat Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diangkat Jebel Gunung Tursina. Ya, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu Kata Allah terkala kami angkat itu mereka gunung, gunung Tursina dicabut oleh Jibril. Antum tahu bagaimana negeri kaum Sodom diangkat oleh Jibril, dicabut dari akar-akarnya negeri Sodom. Diangkat ke langit, Jibril maha kuat. Jibril memiliki nama satu sayap, satu sayapnya dibentangkan, semua pemandangan tertutup. Matahari masih bisa kita lihat. Jibril sekali tutup, sekali bentangkan satu sayapnya, sadal ufuk, semuanya akan terhalang dengan luasnya sayap Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi apa kata Rasulullah? Kalaulah itu mungkin kita, apa jadinya? Malaikat gunung, kuperintahkan semua gunung-gunung yang ada jangan dua, semua timpakan ke mereka. Memang kurang ajar mereka ini. Kudakwahi kepada kebaikan, kepada surga, mereka musuh aku. Itulah kita. Nggak sabar. Keluar tahzir Gak apa? Gak sabar. Tapi Nabi kita tidak alaihissalam. Berdarah dia sapu wajahnya. Dia sapu lututnya. Subhanallah. Datang malaikat Jibril. Datang malaikat gunung. Kata Nabi tidak. Aku berharap kepada Allah. Semoga Allah mengeluarkan daripada mereka generasi-generasi yang beriman. Subhanallah. Kesabaran yang tiada tara. Allah nggak ada Rasulullah itu berhenti dalam berdoa. Nggak ada sabar tanpa batas. Lihatlah kepada pamannya siapa? Abu Talib. Nabi begitu berusaha mendapat pamannya sampai ujung hidupnya. Ketika Abu Talib mau meninggal, Nabi Alaihissalam tetap berusaha mendakwahinya. Allah Akbar. Enggak ada putus-putusnya. Demikian juga kita dalam berdakwah. Enggak ada kata-kata udah menyerah laku. Enggak mungkin dia dapat hidayah. Enggak, terus dakwai Sampai kapan? Sampai dia mati atau sampai kita mati. Enggak ada putus asa dalam dakwah Inilah peristiwa yang Rasulullah kenang dalam berdakwah. Sabarnya Nabi dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabarnya dalam menerima segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah. Allahu akbar. Karena itulah Nabi kita menjadi rasul yang paling utama, ulul azmi rasul bukan dengan tanpa kerja keras. Begitu dahsyatnya perjuangan Nabi kita alaihissalam. Ya, dalam berdakwah, dia katakan perumpamaan saya dengan kalian bagaikan perumpamaan seseorang menyalakan api besar dan dia berusaha menahan laron-laron menceburkan dirinya ke api. Ya, tapi laran-laran ini memaksakan diri mereka agar tercebur ke api. Itulah saya dengan kalian. wana akhidun bihadisikum. Saya tarik sarung-sarung kalian. Saya tarik pinggang-pinggang kalian. Jangan masuk. Tapi enggan kecuali menceburkan diri kalian kepada api neraka. Subhanallah. Karena itulah. Wallahi. Nabi itu lebih cinta kepada diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Makanya wajib kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri alaihi salatu wassalam. Demikianlah ikhwan rahimakumullah materi kajian kita malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ini gimana sih? Anda jawab tuh enggak? Ada waktu 5 menit ya. Berbohong berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah tadi. Lalu bagaimana jika saya berbohong sewaktu nazar ketika ditanya apa Anda punya istri? Kemudian saya Katakan tidak ada, padahal ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram. Tidak boleh. <laughs> Ini lagi. Ini Ustaz ada nggak doa dari Rasulullah yang hebat supaya ana mendapatkan dua istri? Nah, nyam nyam nyam. Kenapa nggak empat sekali? dan tidak saling cemburu dengan madunya. Soalnya anak kepengen ta'adud. Jazakallah khairan. Gak ada doa khusus dalam hal ini. Ya, antum itu nggak usah ngarang-ngarang doa. Cukup antum berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami ya qurrata ayun yang membuat tenang mata hati kami jiwa-jiwa kami dan jadikan kami sebagai pemimpin ini doa pamungkas banyak-banyak jangan berdoa kalau perlu berdoa ya Allah berikanlah aku istri empat ternyata setelah nikah pecah kepalanya nggak mampu menunaikan istrinya Stres dia. Untuk apa berdoa seperti itu? Ini doa yang subhanallah. Dua pun aneka menunjukkan mata hati alhamdulillah. Satu pun alhamdulillah. Tiga pun masya Allah. Empat pun Allah Akbar. Ini doa yang paling manjur untuk para suami-suami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Iya. Itu doanya. Subhanallah. Oke? Okay? Ini doanya. Yang karang-karang. Adapun tidak saling cemburu mustahil. Kalau anda kata istri nggak cemburu dengan suaminya, istri itu nggak dah nggak demen lagi dengan <laughs> antum itu. Kalau istri dia nggak cemburu, be abang mau nikah, nikah aja bang sana. Abang mau satu minggu ini nggak pulang, pergi sana abang. Abang sebulan nanti pergi aja bang. Yang penting kirim uang. Ini udah gak cinta lagi. Ini udah parah ini antum ini. Antum datang nggak ditengok. <laughs> ya, datang nggak diantar pulang nggak dijemput. Kayak jelangkung. ini udah nggak cinta udah parah ini. Wajib ada cemburu. Isi si Nabi terbaik sebagai contoh. Apakah mereka nggak punya cemburu? Mereka punya cemburu. Subhanallah. Saya ingat kisah Aisyah. Aisyah dengan Hafsah. Dikerjai Hafsah. Kata Hafsah, mereka berjalan berdua dengan Nabi Alaihissalam. Ya, ketika itu kuda Habs, eh, unta Habsah lain dengan unta Aisyah. Biasanya kalau malam Rasulullah mendekat kepada Aisyah, berbincang-bincang sama Aisyah, dikerjai Habsah. Wahai Aisyah, unta aku ini mantap. Coba coba malam ini dulu. Aku mau coba untamu. Coba kita tes, tukar. Subhanallah, tukarlah. Aisyah naik unta, Habsah. Habsah naik unta, Malam hari Nabi menetap ke unta Aisyah. Karena dikiranya apa? Ternyata siapa? Hafsah. Gak mungkin Nabi balik. Dia bincang-bincang Aisyah lihat. Sampai ketika turun dibanting-bantingkannya kakinya. Apa kata dia? Lebih baik aku digigit kalah jengking daripada seperti ini. Melihat Nabi bicara-bicara dengan dia, aku di sini. Cemburu itu wajar. Yang penting tidak melanggar syariat. Gara-gara cemburu kedukun. dukun, gara-gara cemburu paksa suaminya menceraikan yang lain madunya ini haram ya Taib dua menit lagi ana ana wahid bas ana wahid <laughs> Ustaz خلي سر بيننا دعوة ما يحتاج Menurut antum kira-kira manhat Wahabi ini golongan selamat? Ya, ya, dari kelompok-kelompok lain mohon penjelasannya. Enggak ada golongan Wahabi. Enggak ada. Ini karang-karangan musuh Islam. Enggak ada golongan Wahabi. Enggak ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan pembuat golongan, bukan pembuat sekte, enggak ada. Dia berdakwah dengan Quran dan sunnah dan dia nggak karang-karang manhaj ya dalam perkara fikih dia bermazhab Ahmad Ibnu Hambal Ahmad Ibnu Hambal mur Imam Syafi'i dan guru Imam Syafi'i sekaligus subhanallah nggak ada yang baru orang-orang yang anti kepada Islam yang dibawa Nabi alaihissalam membuat orang takut daripada Islam mengatakan Wahabi Wahabi sekarang adalah gelar untuk semua orang yang mengamalkan sunnah dari musuh-musuh Islam Padahal kita pun nggak tahu di mana negeri Wahabi, siapa pendiri Wahabi, nggak ada. Ini tipuan musuh-musuh Islam saja. Subhanallah. Ustadz, bagaimana kalau di zaman ini kita dipintahkan seperti Nabi Ibrahim? Siapa pula yang memerintahkan antum sebagai Nabi Ibrahim? Mana ada? Dalam hal apa mimpi? Mimpi antum disuruh sembeli anak antum itu dari syaitan. Wahyu telah sempurna turunnya Gak boleh bergantung dengan mimpi lagi. Kadang-kadang setan datang. Aku ini Jibril. Aku kau kesembelih anakmu. Gak boleh itu setan. Jibril gak pernah suruh maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang bertanya pernah di Medan saya dengar. Dia bertanya kepada Sabdul Hakim. Ustaz, Bagaimana andai kata kita khawatir anak kita nanti membuat kita kufur? Boleh kita cekik dia tersembelih. Ditiru siapa? Khidir. Khidir itu dengan wahyu dia membunuh anak tersebut. Engkau dengan apa? Subhanallah. Maka nggak boleh, nggak boleh. Yang terakhir ini tentang tafsir penyakit Nabi Ayub. Ya ada persisian ya. Ada yang membersihkan penyakit ini. Ada yang mengatakan nggak layak Nabi Ayub alaihissalam itu mendapatkan ya, penyakit kudus seterusnya. Tapi saya nggak tahu yang roji. Wallahu taala. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Demikianlah ya ikhwati rahimakumullah, kajian malam hari ini tidak ada ilmu baru. Wallahi, tak saya nggak memberikan ilmu. Saya hanya mengulang-ulang kaji. Ya kalau ilmu bukanlah anak yang menyampaikan di sini ada sesepuh antum, syekh-syekh antum. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah tidak pada tempatnya.